Eh, pada uraian yang lalu sudah dijelaskan di antara makna iman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah lah satu-satunya ilah yang berhak diibadati. Kemudian selanjutnya e, memurnikan seluruh peribadatan hanya kepada Allah dan menafikannya dari segala yang diibadati selain Allah. Selanjutnya, makna iman kepada Allah adalah wa tuhibba ahlal ikhlasi wa tuwaliyahum wa tubghidha ahlal syirki wa tu'adiyahum. Engkau mencinta mencintai ahlul ikhlas orang-orang yang bertauhid dan berwala berloyalitas kepada mereka serta membenci para pelaku kemusyrikan dan memusuhi mereka. Jadi antara makna iman kepada Allah yang bila tidak direalisasikan oleh seseorang, <clears throat> walaupun dia umpamanya e, ibadah hanya kepada Allah, dia tidak mengibadati yang lain selain Allah. Tapi kalau seandainya yang hal yang berikut ini tidak direalisasikan, yaitu apa? Mencintai orang-orang yang bertauhid dan berwala, berloyalitas kepada mereka, dan membenci para pelaku kemusyrikan dan memusuhi mereka, bila hal ini tidak direalisasikan, maka orang tersebut tidak disebut orang yang beriman kepada Allah. Ini yang disebut dengan al-wala dan al-bara. Di mana tauhid seseorang tidak terrealisasi, tidak terwujud kecuali dengan al-wala dan al-bara. Al-wala dan al Alwala Al-wala loyalitas, al-bara keberlepasan diri. Wala loyalitas kepada uh, Allah, kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin dan baro dari orang-orang musyrik dan perbuatan syirik mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa kaum mukminin itu satu sama lain adalah aulia. Pelindung, penolong, sebagian yang lain. Sebagaimana juga orang-orang kafir, satu sama lain adalah pelindung, penolong, sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din." Orang-orang mukmin, laki-laki dan kaum mukminah sebagian mereka itu adalah aulia, penolong, pelindung, pemimpin sebagian yang lain. Jadi ada wala, ada loyalitas sesama kaum mukminin. Sebagaimana orang-orang kafir, Allah sebutkan mereka itu satu sama lain saring berloyalitas. Walladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Dalam surat Al-Anfal. Dan orang-orang kafir sebagian mereka itu adalah aulia, pemimpin, pelindung, penolong sebagian yang lain. Makanya kita bisa melihat ketika daulah Islamiyah ini diperangi, maka seluruh orang kafir, baik salibis, rofiboh, murtadin, dan e, yang lainnya, satu sama lain saling bahu-membahu, saling membantu di dalam apa memerangi daulah Islamiyah. Kenapa? Karena orang kafir itu walaupun berbeda macam agama berbeda macam ideologi tapi mereka itu milatun wahidah. Satu agama, satu prinsip menentang Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin dari menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai pelindung, sebagai awliya bagi kaum mukminin dengan meninggalkan kaum mukmin itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 28, "La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir awliya'a sebagai para pelindung, pemimpin, penolong eh, dengan meninggalkan kaum mukminin. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang berwala, berloyalitas kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'din." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya, sebagai penolong, pelindung, pemimpin Kenapa? Ba'duhum awliya ba'din. Karena sebagian mereka itu awliya, pelindung, penolong, pemimpin bagi sebagian yang yang lain. Itu dalam surat Al-Maidah. Allah juga mengatakan dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya amin dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai awliya. Sebagai penolong, pelindung, pemimpin dengan meninggalkan kaum mukminin. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai awliya, sini Allah menyebut orang-orang kafir sebagai musuh Allah dan musuh kaum mukminin. Kalau musuh, maka tidak boleh dijadikan sebagai pelindung, penolong, pemimpin bagi kaum mukminin. Allah juga mengatakan dalam surat At-Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman." Hai orang-orang yang beriman, Jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai aulia. Aulia, pemimpin, pelindung, penolong, bila mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang menjadikan orang kafir walaupun ayah sendiri atau saudara sendiri sebagai aulia. Yang namanya larangan minimal adalah haram. Hukum larangan minimal adalah haram. Dan maksimalnya adalah merupakan kekafiran. Di ya, kadar minimal, larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan dosa besar. Sedangkan makna al-wala, makna al-wala itu berputar sekitar makna al-mahabbah, kecintaan. Kemudian an-nusrah, pertolongan, bantuan, pembelaan, juga al-muwafaqah, ya, al-muwafaqah, eh, apa, muwafaqah, wal mutaba'ah. Yang muwafaqah adalah eh, persetujuan, wal mutaba'ah, dan mengikuti. Jadi kalau ayat-ayat tersebut diartikan empat makna ini, eh, umpamanya eh, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a ini sahabul kufru alal iman. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mencintai bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, ya. E, bila mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Juga Allah melarang apa membantu mereka, membantu mereka dalam menyudutkan kaum muslimin. Juga Allah melarang menampakkan setuju terhadap tindakan mereka. Juga Allah melarang e, mengikuti apa? Mengikuti tindakan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melarang. Tadi larangan minimal adalah dosa besar ketika dilanggar. Dan maksimalnya bisa merupakan kekafiran. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala kalau tadi melarang, sekarang Allah Subhanahu wa taala meniadakan iman dari orang yang menjalin kasih sayang dengan orang-orang kafir. Allah menafikan iman dari orang yang bermuadah ya bermuadah dengan orang-orang kafir menjalin ya kasih sayang dengan uh, eh, saling bahu membahu ujungnya Allah mengatakan La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu abahum au abna'ahum au ikhwanahum au Dalam surat Al-Mujadilah, Allah mengatakan kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu bapak-bapak mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara-saudara mereka sendiri, atau karib kerabat mereka sendiri. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan iman. Kalau iman ditiadakan berarti tidak ada iman. Tidak ada iman. Kalau tidak ada iman berarti kafir. Jadi orang yang menjalin kasih sayang dengan orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala meniadakan iman dari orang semacam itu. Karena apa? Keimanan kepada Allah tidak mungkin berkumpul dengan kecintaan terhadap musuh Allah Subhanahu wa taala dalam hati seseorang. Jadi tidak mungkin berkumpul dalam hati seseorang kecintaan kepada Allah dengan kecintaan terhadap musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin keimanan kepada Allah berkumpul dengan sikap alwala kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena satu sama lain saling menafikan. Bila ada iman kepada Allah, maka menuntut lenyapnya wala kepada orang kafir dan adanya wala kepada orang kafir me memastikan lenyapnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihim mattakhazuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun seandainya mereka itu beriman kepada Allah beriman kepada nabi dan kepada apa yang diturunkan kepadanya tentu mereka tidak menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai awliya, sebagai pemimpin jadi seandainya orang beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada wahyu, tentu tidak menjadikan orang-orang kafir Iya. Ya seandainya beriman kepada Allah, kepada Nabi dan kepada apa yang diturunkan kepadanya tentu tidak menjadikan orang-orang musyrik, orang-orang kafir sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, orang yang men menganggap togut, orang kafir sebagai ulil amri yang wajib ditaati, menjadikan mereka sebagai pemimpin dia, itu bukan orang yang beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada wahyu. Orang ini sudah tahu si fulan ini orang kafir sudah tahu tindakan-tindakannya merupakan kekafiran yang nyata. Terus tetap menjadikan dia sebagai ulil amri yang wajib ditaati. Sebagai pemimpin baginya. Maka itu orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada Nabi dan Alkitab. Jadi ke menjadikan orang kafir sebagai ulil amri, sebagai pemimpin, itu bertelak belakang dengan apa? Dengan prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan apa? Sikap tawali kepada orang-orang kafir itu termasuk pembatal keislaman, pembatal keimanan, menohok tauhid. Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Jadi uh, menjadikan orang-orang kafir menjadikan orang-orang kafir itu termasuk uh, sebagai uh, ulil amri itu termasuk pembatal keislaman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah, "Wa man yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun." Barang siapa eh, bertawali kepada uh, mereka, bertawali kepada orang-orang kafir itu, dalam arti menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai Eh, pelindung sebagai ulul amri berarti mereka itu orang eh, bagian daripada mereka itu orang kafir juga. Allah mengatakan juga dalam surat Al-Mumtahanah wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun. Wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun barang siapa tawalli kepada mereka kepada orang-orang kafir maka mereka itulah orang-orang zalim dan zalim di sini adalah kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan wal kafiruna humuz zalimun dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dan syirik juga. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang apa? Yang sangat besar. Jadi orang yang menjadikan para tokoh sebagai pemimpin dia di mana dia memberikan loyalitas dan ketaatannya maka berarti dia termasuk bagian daripada orang-orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang kafir itu pemimpinnya adalah togut sedangkan orang beriman maka walinya, pemimpinnya, pelindungnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 257, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Allah adalah pelindung, pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dan sedangkan orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin mereka itu adalah togut. Mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Di sini orang yang menjadikan togut sebagai awliyanya, sebagai walinya, sebagai pemimpinnya, sebagai ulil amrinya adalah orang-orang kafir. Karena Allah mengatakan, kafaru كَفَرُوا uhumut الطَّغُوتِ Orang-orang kafir itu, pemimpin-pemimpin mereka adalah togut. Makanya para ulama telah menjadikan apa? E, menjadikan e, apa namanya? muzaharatul musyrikin ala muslimin membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslim kaum muslimin sebagai di antara bentuk pembatal keislaman. Pembat, pembatal keislaman dengan ijma para ulama. Makanya orang ketika membantu orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin itu berarti bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang harus diperhatikan di sini bahwa ada perbedaan keberlepasan diri dari orang muslim yang berbuat maksiat dengan keberlepasan dari orang kafir. Kalau orang muslim selagi dia muwahhid, bertauhid, walaupun dia berbuat apa? berbuat maksiat, berbuat dosa, maka tidak boleh dibarok sepenuhnya. Hanya dibarok perbuatannya saja, orangnya tidak. Masih ada jalinan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Tapi kalau orang kafir, maka yang dibarok itu orangnya dan perbuatannya. Kalau orang muslim yang dibarok itu ketika berbuat maksiat adalah perbuatannya saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'in أَسَوْكَ fakul إِنِّي bari ummimma تَعْمَلُونَ Bila orang-orang mukmin itu maksiat kepadamu hai Muhammad, maka katakanlah sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Lihat, berlepas diri dari apa yang kalian lakukan, bukan dari kalian, tapi dari apa yang kalian lakukan. Dari perbuatannya saja. Kalau orangnya masih ada ukhuwah imaniyah, islamiyah. Ketika Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu dalam suatu peperangan beliau melakukan suatu kekeliruan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, sungguhnya aku berlepas diri di hadapan engkau dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Lihat, dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Bukan dari Khalid, tapi dari perbuatan yang dilakukan oleh Khalid berupa kekeliruan. Jadi, Baro dari orang muslim yang berbuat maksiat itu hanya dari perbuatannya saja, bukan dari orangnya. Orangnya masih ada huwa imaniya. Tapi kalau orang kafir, maka yang dibaro itu adalah orangnya dan perbuatannya secara sekaligus. Tidak cukup dibaro perbuatannya saja, tapi dibaro juga orangnya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala justru mengedepankan berlepas diri dari orangnya sebelum berlepas diri dari perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang e, para nabi mengatakan tentang uswah hasanah yang ada pada diri Ibrahim dan para rasul yang bersamanya Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladina ma'ah iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya saat mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian ya dari kalian dan dari apa yang kalian ibadati selain Allah kami ingkari kekafiran kalian dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Di sini Allah mengatakan e, mengedepankan apa? Buro'a minkum mingkum keberlepas diri dari kalian kalian adalah orang wa mimma ta'buduna min dunillah adalah tindakannya. Jadi Allah mengedepankan keberlepasan diri dari orangnya sebelum berlepas diri daripada perbuatannya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Ibrahim dalam surat Maryam Allah mengatakan wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian seru selain Allah. Aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian seru selain Allah. Lihat, berlepas diri daripada orang dan kemudian perbuatannya. Juga dalam surat Maryam juga Allah mengatakan falam ma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Kemudian tatkala Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadati selain Allah, mereka adalah orangnya. Di sini Allah menyebutkan Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, orang-orang musyrik dan apa yang mereka ibadati selain Allah. Kemusikan mereka. Di sini dahulukan orangnya juga. Juga dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah ila al kahfi. Dan bila kalian telah meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadati selain Allah, maka berlindunglah kalian ke goa. Di sini bila kalian telah meninggalkan mereka. Mereka adalah orang-orang musyrik. Dan apa yang mereka ibarat selain Allah adalah tindakan mereka, ajaran mereka. Di sini Allah mengedepankan keberlepasan diri daripada orang musyrik sebelum berlepas diri dari perbuatannya. Karena orang bisa jadi berlepas diri daripada perbuatan syirik, tapi tidak berlepas diri dari orang musyriknya itu sendiri sehingga dia tidak merealisasikan tauhid. Contohnya, banyak orang yang tidak ikut demokrasi, dia tidak ikut nyoblos, tidak ikut menjadi anggota parlemen seperti banyak orang-orang salafi mazum, orang-orang pengklaim salafi mazum, mereka tidak ikut, sebagian mereka banyak dari mereka tidak ikut demokrasi, tidak ikut nyoblos dulu. Tapi mereka tidak berlepas diri daripada para penganut sistem demokrasi di mana mereka menjadikan para togut yang merupakan penegak demokrasi ini sebagai apa? Mereka tidak berlepas diri darinya. Justru menjadikan mereka sebagai ulil amri yang wajib ditaati. Itu namanya apa? Tidak merealisasikan tauhid. Tidak barok daripada orang-orang musyrik. Jadi orang banyak sekarang dia tidak ikut dalam demokrasi, tidak ikut nyontreng, nyoblos. Tapi dia menjadikan para penguasa yang menegakkan undang-undang buatan ini yang menganut sistem demokrasi sebagai ulul amri yang sah yang wajib ditaati dan bahkan mereka membantu para togut ini dalam memerangi para mujahidin yang mereka anggap sebagai khawarij, takfiri, ya, irhabi. Sehingga dengan tindakan mereka ini, mereka apa? Tidak beriman kepada Allah walaupun mereka mengklaim iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya orang berlepas diri pada perbuatan syirik dari orang musyrik, sudah otomatis dia berlepas diri pada kemusyrik daripada kemusyrikannya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengedepankan apa? Eh, keberlepasan diri daripada pelaku syirik sebelum berlepas diri daripada perbuatannya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengedepankan sikap memusuhi mereka terhadap sikap membenci karena memusuhi itu lebih penting lebih tinggi daripada membenci. Makanya Allah mengatakan wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdau abadan dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Permusuhan itu lebih utama daripada kebencian. Kenapa? Karena orang bisa jadi membenci tapi tidak memusuhi. Tapi kalau sudah memusuhi, sudah pasti membenci. Makanya kalau orang e, bisa jadi membenci pelaku syirik tapi tidak memusuhinya Berarti dia belum merealisasikan tauhid. Makanya Allah mengedepankan memusuhi karena memusuhi itu lebih penting daripada membenci. Karena membenci sudah terkandung di dalam memusuhi. Kalau orang memusuhi sudah pasti membenci, tapi kalau orang membenci tidak mesti dia memusuhi. Umpamanya dalam urusan dunia saja orang benci kepada tetangga. Tapi tidak memusuhinya. Begitu juga Orang bisa jadi benci dengan penganut demokrasi, tapi dia tidak memusuhinya. Malah eh, tadi malah menjadikannya sebagai awliya sebagai para pemimpin. Makanya Allah mendahulukan sikap apa? E, memusuhi terhadap sikap membenci di dalam merealisasikan tauhid ini. Karena tidak tegak tauhid kecuali dengan adanya adawah, adanya permusuhan kepada orang-orang e, musyrik yang harus dibedakan bahwa inti memusuhi itu di dalam hati harus ada. Adapun menampakannya itu kaitan dengan kewajiban dan kemampuan. Tapi kalau pokoknya, intinya adalah harus ada rasa permusuhan kepada orang musyrik. Harus ada dalam hati seorang ketika tidak ada maka tidak ada iman. Tapi kalau menampakkan di luar seperti memeranginya, membunuhnya, itu kaitan dengan masalah kemampuan yang Eh, kaitan dengan kewajiban tauhid yang diukur dengan kemampuan dan kondisi yang bisa eh, wajib dalam satu kondisi bisa gugur dalam satu kondisi tergantung keadaan. Tapi kalau inti daripada permusuhan itu tidak bisa gugur kapanpun, dimanapun. Mungkin uh, ini adalah materi uh, apa Eh, iman kepada Allah. Ya. ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.